Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Mushahidun Al-Kiram melanjutkan pembahasan kita pada kitab Idahul Mahajjah fi bayani Sabili salaf fi akhdhi ad-din wa fahmihi wal 'amali bihi wad da'wati ilayh. Karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullahu taala. Dan masuk pada bab yang baru di antara rencana 96 prinsip atau manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah yang akan kita bahas dalam kitab ini yaitu bab al-haqqu laisa bil kathrah. Bab atau sebuah bahasan kaidah berkaitan dengan al-haqqu laisa bil kathrah. Kebenaran bukan dengan jumlah. Kebenaran tidak diukur dari jumlah Beliau menyebutkan di sini yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in tuti' man fil ardi yudhilluka an sabilillah Allah Subhanahu wa taala berfirman dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikut perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di sebagai tambahan untuk tafsir singkat berkaitan dengan ayat ini. Kata beliau rahimahullah taala يقول تعالى لنبيه محمدا صلى الله عليه وسلم محذرا عن طاعة أكثر الناس Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan wanti-wanti agar tidak kemudian mengikuti agar tidak kemudian mentaati kebanyakan umat manusia atau kebanyakan manusia Beliau menyebutkan di sini fa inna aktsarahum qad inharafu fi adyanihim wa a'malihim wa ulumihim karena sesungguhnya kebanyakan mereka jadi istilahnya aktsar bukan kafir tapi kalau kafir minhum banyak di antara mereka berarti 50-50 banyak yang menyimpang banyak yang lurus tapi lafaz Eh, pada firman Allah Subhanahu wa taala yakni dengan istilah akthar, lebih banyak. Makanya kata Syekh, fa inna aktharahum karena sesungguhnya kebanyakan mereka qad harafu fi adyanihim wa a'marihim wa ulumihim karena sesungguhnya kebanyakan mereka telah menyimpang dari agama-agama mereka dari amalan-amalan mereka, dari ilmu-ilmu mereka. Jadi yang lurus berarti sedikit. Pemahamannya seperti itu. Karena beliau menyebutkan, Allah menyebutkan akfar, dan Syekh menafsirkan juga akfar. Jadi kebanyakan. Bukan istilah dengan dengan istilah kafir. Seperti misalnya sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, <clears throat> ni'matani maghbunun fihima kafirum minan nas as-sihhat wal faragh. Eh, tentunya keluar dari bahasan kita tapi ini contoh penggunaan lafaz akthar dan kafir. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua nikmat maghbunun fihima kafirum minan nas. Tertipu pada dua perkara ini banyak dari manusia. Artinya banyak yang tertipu, banyak yang tidak. 50-50 as-sihat wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat memiliki waktu luang. Tapi pada ayat ini wa in tuti aktsaru man fil ard dan jika kamu mentaati kebanyakan manusia. Makanya kata beliau karena kebanyakan manusia mereka telah menyimpang dari agama-agama mereka, dari amalan-amalan mereka dan ilmu-ilmu mereka. Fa'adyanuhum fasidah wa a'maluhum tab'un li ahwa'ihim wa ليس فيها تحقيق. maka agama-agama mereka rusak amalan-amalan mereka tabaun li ahwaim mengikut hawa nafsu mereka cocok sama hawa nafsu ikut tidak cocok dengan hawa nafsu tidak dipakai wa ulumuhum laisa fiha tahqiq dan ilmu mereka tidak ada pembenaran di dalamnya seperti banyaknya tentunya orang yang berbicara tanpa ilmu. Artinya berbicara tentang agama ini tapi kemudian tidak dilandasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Para dai, muballighin dan lain sebagainya, mereka layaknya adalah al-muwaqqi'in, orang-orang yang menandatangani firman, orang-orang yang menandatangani sabda. Berbicara agama ini tentunya berbicara firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu tentunya yakni tidak pernah akan bisa kita pahami dengan detail kecuali dengan alat tentunya yang baik di antaranya bahasa Arab. Wallahu alam bisawab. Kemudian kata beliau, wala isalu <clears throat> wala isalun li sawa'it tariq dan tentunya tidak ada penghubung untuk kemudian yang menghantarkan mereka ke jalan yang benar karena agamanya sudah rusak amalannya kemudian mengikut hawa nafsu ilmunya pun kemudian tidak ada pembenaran yang dikuatkan tentunya dengan firman dan sabda. Maka jalan kemudian untuk menapaki yakni jalan yang lurus sawa tariq sarananya nggak ada. Ilmunya tanpa firman dan sabda belum lagi beragama mengikuti hawa nafsu belum lagi kemudian memang agamanya basicnya rusak wallahu a'lam bishawab Jamaah sekalian rahimakumullah ini yakni sorry al-musyahidun al-kiram para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini eh, tafsir singkat berkaitan dengan yakni surah Al-An'am 116. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi di mana mereka sudah rusak agamanya, di mana mereka sudah rusak amalnya, di mana mereka sudah rusak ilmunya. Yudilluka an sabilillah niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ingat bahasan kita adalah satu kaidah al-haqqu laisa bil kathrah, bahwasanya kebenaran bukan dengan jumlah, bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan jumlah yang banyak. Banyak tapi salah ya percuma juga. Mau satu Banjarmasin, mau satu Indonesia, kalau kemudian melakukan satu amalan yang salah, ya salah aja. Karena banyak bukan ukuran sebuah kebenaran. Kebenaran adalah firman Allah, kebenaran adalah sabda Nabi Muhammad SAW dengan cara memahaminya yang benar. Sebagaimana sahabat Ridwanullahi alim jami'an memahaminya. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 120, Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, seorang suri tauladan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan istilah umat. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat. Maksudnya adalah imam. Maksudnya adalah suri tauladan, qanitan, patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah eh, para pemirsa rahimakumullah. Makanya kalau misalnya yakni ada orang yang atau perempuan yang namanya eh, khanita, ini diantara nama yang baik ya. Diantara mana yang baik. Artinya perempuan yang taat. Dan ini diantara sifat yang Allah sematkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dia adalah layaknya umat Padahal beliau bersendirian. Ingat bahasan kita banyak al-haqqu laisa bil Kebenaran bukan dengan jumlah. Kebenaran tidak diukur dari jumlah. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sematkan sifat untuk beliau dengan kata umat yang taat padahal beliau bersendirian ini diantara jalil bahwasanya kebenaran memang tidak diukur dari jumlah Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, seorang suri tauladan umat. Patuh pada Allah dan hanif, lurus, tidak ada penyimpangan. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami ayat ini, di antara penafsiran yang beliau sebutkan di satu riwayat, bahwasanya kebenaran bukan dengan jumlah bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah Nabi Ibrahim sendiri dia, tapi Allah Subhanahu wa taala sematkan sifat umat untuk beliau. Umat yang taat, umat yang lurus. Nah, beliau kan sendirian waktu itu. Nah, perhatikan satu riwayat dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala عرضت علي الأمم Faraitu nabiyya wa ma'ahu rahitu dalam riwayat lain ar-rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad Alaihi Wasallam beliau bersabda, tentunya ini diantara hadis yang eh, sorry ini hadis yang panjang, hadis berkaitan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, dipotong oleh beliau di sini untuk menyampaikan poin tertentu dan insya Allah tidak merubah makna. Ketika beliau Mi'raj, kata Nabi Muhammad Wasallam "Uridat 'alayya al-umam." diperlihatkan kepadaku, dipampangkan kepadaku umat-umat terdahulu, nabi dan umatnya tentunya. Faraaitun nabiyya wa ma hurrahiyat. Faraaitun nabiyya wa ma hurrahtu dalam riwayat lain. Maka aku melihat seorang nabi dan bersamanya pengikutnya ar-rahid atau ar-rahtu. Jumlah eh, eh jumlah yang menunjukkan yakni antara 3 sampai 10. Kata roh itu dalam bahasa Arab atau arrohi itu adalah sebuah istilah untuk menunjukkan jumlah antara 3 sampai 10. Artinya nggak sampai 10 orang. Aku melihat ada seorang nabi bersamanya pengikutnya nggak sampai 10 orang. Perhatikan, ingat bahasan kita al-haqqu laisa bil kathrah, bahwasanya kebenaran bukan dengan jumlah bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah. Diperlihatkan kepadaku kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersamanya pengikutnya nggak sampai 10 orang. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi dan Rasul pertama Nuh alaihissalam 950 tahun beliau berdakwah tidak sampai 100 orang pengikutnya. Bahkan disebutkan cuma 80. Kalau anggapan kita bahwasanya banyak itu pasti benar, bagaimana kita kemudian melihat yakni dalil-dalil ini, kejadian ini, fenomena ini sejak Rasul pertama Kata Nabi Muhammad SAW, aku melihat seorang Nabi bersamanya pengikutnya nggak sampai sepuluh. Wa Nabi, wan wa ma'ahu rajul wan rajulan. Dan aku juga melihat seorang nabi dan bersamanya pengikutnya satu atau dua orang laki-laki saja. Nabinya pasti benar dong. Nabinya pasti benar. Rasul pasti benar. Karena mereka adalah maksum. Terjaga dari banyak kesalahan dan dosa. Kalau menerima wahyu pasti hafal. Kalau menyampaikan wahyu pasti disampaikan semua. Untuk Nabi kita Muhammad SAW bahkan terjaga dari pembunuhan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya ma'sum, nabinya benar, nabinya hanya menyampaikan risalah, tapi ada pengikutnya cuma satu atau dua orang laki-laki saja, satu atau dua orang laki-laki saja. Wan nabiyya wa ma'ahu ahad dan aku melihat seorang nabi enggak punya pengikut. Bagaimana kita bisa menerangkan ini? Kalau kemudian ke, kemudian eh, anggapan atau ada sebuah quote bahwasanya banyak menunjukkan kebenaran. Ikuti yang banyak, nggak bakal salah. Ada nabi nggak punya pengikut. Kalau kemudian banyak adalah standar sebuah kebenaran, bagaimana kita bisa memahami ini? Nabi nggak punya pengikut. Yang dia sampaikan firman Allah, yang dia sampaikan wahyu Allah. Ada yang pengikutnya nggak sampai 10, ada yang pengikutnya satu atau dua orang laki-laki saja, dan ada yang tidak punya pengikut. Di sisi yang lain, berkata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah taala, dalil ini di antara dalil yang menunjukkan akan bahwasanya nabi pun menyampaikan risalah. Nabi pun menyampaikan risalah karena ada sebuah definisi, ya tentunya bukan definisi orang biasa, para ulama yang mendefinisikannya bahwasanya nabi itu di antara definisinya adalah orang laki-laki tentunya yang diwahyukan kepadanya wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Untuk kasus di atas Nabi Nuh dari Nabi Adam dan sebelum Nabi Nuh mungkin definisi itu masuklah ya. Tapi setelahnya wallahu alam bisawab. Maka akan lebih tepat bahwasanya Nabi dan Rasul memiliki kesamaan mereka sudah menyampaikan risalah. Bedanya Rasul diberikan syariat baru, Nabi hanya melanjutkan. Kenapa? Karena ini di antara dalil bahwasanya Nabi itu menyampaikan risalah. Kenapa? Karena pengikutnya ada. Bukti mereka menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala ada pengikutnya, ada yang ikut maksudnya dan juga ada yang tidak ikut. Itu pilihan umatnya. Wa qala Amr bin Maimun qila li Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa kaifa lana bil jamaah masih kemudian keterangan tentang kaidah yang kita bahas dan mungkin akan mengerucutkan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala inna Ibrahim kana ummatan bahwasanya Ibrahim adalah umat padahal beliau sendiri tapi Allah berikan beliau sifat umat berkata Amr bin Maimun dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa kaifa lana bil jamaah Bagaimana kita ini dengan jamaah maksudnya apa itu yang dimaksudkan dengan jamaah atau jamaatul muslimin? Faqala li kemudian dia mengatakan kepada saya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Amr bin Maimun, inna jumhural jamaah hiya allati tufarikul jamaah." Innamal jamaah ma wafaqa ta'atillah wa in kunta wahdak. Camkan ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Amr bin Maimun bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang makna jamaah atau jamaatul muslimin dengan sebuah pemahaman bahwasanya yang namanya jamaah itu mesti maksudnya banyak orang. Maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, "Wahai Amr bin Maimun, Sesungguhnya jumhurul jamaah, mayoritas jamaah itulah yang menyelisihi al-jamaah. Sesungguhnya jumhurul jamaah, sesungguhnya mayoritas jamaah, mayoritas orang, banyak orang. Itulah yang menyelisih maksud jamaah yang diinginkan di dalam syariat Islam. Apa itu? Berikut keterangan beliau. Innamal jamaah, sesungguhnya yang namanya dinamakan jamaah yang dinamakan jamaatul muslimin mawafaqal haq segala sesuatu mawafaqa taatillah segala sesuatu yang mencocoki ketaatan kepada Allah wa in kunta wahdak walaupun kamu sendirian itu maksudnya jamaah bukan jumlah semua yang mencocoki, mencocoki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang mencocoki firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan paham yang benar, walaupun anda sendirian, maka anda jamaatul muslimi. Itulah definisi jamaah. Bukan jumlah yang banyak. Tapi yang mencocoki kebenaran, yang mencocoki ketaatan, yang mencocoki firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ishaq seperti Ishak bin Rohuya atau Rohawi di antara guru Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yakni latihnya Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Usul I'tiqad Ahli Sunnah berkata Ishaq "Lau sa'altal juhal manis sawadul a'zam?" قالوا جماعة الناس ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وطريقه فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة ومن خالفه فيه ترك الجماعة firman الله سبد النبي محمد perkataan sahabat dan berikutnya generasi yang lain. Ini diantara metode yang beliau memang sampaikan dan kita bahas sejak awal metode penulisan kitab ini. Bahwasanya beliau akan sebutkan firman Allah beberapa, sabda Nabi Muhammad beberapa, kemudian perkataan sahabat dan baru para ulama setelahnya. Dan sekarang kita dapati atba'ut tabi'in, oke? Okay? Atba'ut tabi'in, yang generasi di bawahnya tabi'in. Bahkan mungkin di bawahnya lagi karena Ishaq bin Rohu yang di antara lettingnya Imam Syafi'i guru Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Berkata Ishaq, "Lau sa'altal juhal." Kata beliau, "Jika engkau bertanya kepada orang-orang yang jahil, bodoh tentang agama, manis sawadul a'zam? Siapa mereka yang dimaksudkan dengan as-sawadul a'zam?" Saya tentunya tidak terjemahkan secara lafaz karena ini sepertinya idiom, idiom dalam yani istilah Nabi Muhammad SAW kalau secara bahasa as-sawad sesuatu yang hitam, al-azam yang besar, yang banyak, yang agung. Cuma kalau diterjemahkan seperti itu rasanya tidak nyaman. Yang jelas kita akan pahami sekarang apa itu makna as-sawadul azam dari keterangan eh, Imam Ishaq bin Rohu ya. Kata beliau, jika engkau bertanya kepada orang-orang jahil, manis sawadul azam, siapa itu mereka yang dimaksudkan dengan as-sawadul azam? Qalu mereka akan mengatakan, mereka akan menjawab jama'atun nas. Jamaah manusia. Sekumpulan manusia, banyaknya manusia. Itulah jawaban orang. Berkaitan dengan as-sawadul a'zam. Kemudian kata beliau, wala ya'lamun dan mereka tidak mengetahui bahwasanya yang namanya jamaah wala ya'lamuna annal jamaah dan mereka tidak mengetahui bahwasanya yang namanya al jamaah alimun mutamassikun bi atharin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tariqihi yang namanya jamaah adalah seorang alim yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Muhammad berpegang teguh dengan jejak Nabi Muhammad SAW dan jalannya pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itulah yang dimaksudkan dengan al-jamaah, seorang alim yang berpegang teguh dengan Nabi Muhammad, berpegang teguh dengan asar Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, jejak Nabi Muhammad, metode beragama, semua yang ditapaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya al-jamaah kata beliau. Faman kana ma'ahu wa tabi'ahu al jamaah. Maka barang siapa yang mengikuti alim ini, barang siapa yang mengikuti orang alim ini, Barang siapa yang bersama orang alim ini dan mengikutinya, fahuwal jamaah, maka dia adalah jamaatul muslimin. Mengikuti seorang alim yang berpegang teguh dengan jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang bersama orang alim ini, mengikuti orang alim ini, karena dia pengikut Nabi Muhammad SAW, maka merekalah jamaatul muslimin. Waman man khalafahu fi dan barang siapa yang menyelisih alim ini yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW ini faqad eh, tarakal jamaah maka dia telah meninggalkan jamaatul muslimin ini di antara dalil para pemirsa yang dirahmati Allah bahwasanya al-haqqu laisa bil kathrah bahwasanya kebenaran bukan dengan jumlah bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan jumlah selama Anda di atas yakni kebenaran firman Allah sabda Nabi Muhammad dengan paham yang benar sendirian pun Anda di kampung Anda, di kota Anda, bahkan mungkin di negeri Anda, maka Anda adalah jamaatul muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Berikut beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, fil ayah al-an'am an aktsaran nas ala ghairil haqq pada ayat dalam surah Al-An'am wa intuti aktsara man fil ardi ini menunjukkan satu faedah bahwasanya kebanyakan manusia di atas kesesatan. Kebanyakan manusia tidak berjalan di jalan yang lurus. Kebanyakan manusia tidak menapaki jalan yang benar. Itulah faedah yang bisa kita ambil dari surah Al-An'am ayat 116. al yang kedua kata beliau. Fi ayatin Nahl, dalam surah An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أنه ummah ma'al infiradihi bil haqq. Allah Subhanahu wa taala sifati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sifat ummat. Segerombolan orang, banyak orang. Padahal beliau sendirian tapi beliau di atas kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran memang adalah pengikut eh, karena yang namanya kebenaran betul-betul pengikut Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan jumlah yang banyak. Ats-tsalitsatu yang ketiga, annal kathrah laisa min ama annal kathrah laisat min amaratil haq wa la tadullu alaihi. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari bahasan ini, dari firman, sabda, perkataan sahabat dan para ulama selanjutnya bahwasanya banyak, bahwasanya jumlah yang banyak laisat min amaratil haq bukan tanda-tanda kebenaran. Banyak bukan standar kebenaran. Wala tadullu alaih bukan menunjukkan kebenaran. Jumlah yang banyak bukan standar kebenaran. Jumlah yang banyak bukan menunjukkan sebuah kebenaran. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kemudian ar-rabi'atu yang keempat annal haqqa yu'rafu dalil, la bil adad. Bahwasanya kebenaran itu dikenal dengan dalil. Bahwasanya kebenaran itu diketahui dengan dalil. Firman Allah Subhanahu wa taala sabda Nabi Muhammad yang sahih dengan cara memahaminya yang benar dengan paham para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu alaihim jami'an. Bahwasanya kebenaran itu dikenal dengan dalil la bil adad bukan dengan jumlah. Oh, banyak tuh yang ikut tuh mesti benar. Enggak. Muluber tuh jamaahnya mesti benar. Enggak. Apa dalil yang disampaikan? Firman Allah kah? Sabda Nabi Muhammad kah? Dengan pemahaman yang benarkah? Jika iya, dia di atas kebenaran. Jumlahnya banyak, Alhamdulillah itu yang diinginkan. Tapi sekedar kemudian jumlah saja, maka itu bukan standar kebenaran. Kemudian yang kelima yang terakhir, annal jama'atahiyah al-ijtima'u al haq wa muwafaqatihi walau qalla as-salikun. Bahwasanya yang namanya jamaah, yang namanya jamaatul muslimin adalah berkumpulnya semua kita insyaallah amin di atas kebenaran. Yang namanya jamaatul muslimin adalah berkumpul di atas kebenaran, mencocoki kebenaran, mencocoki firman Allah, mencocoki sabda Nabi Muhammad dengan paham para sahabat walau qallas salikun walaupun sedikit yang menapakinya yang namanya jamaatul muslimin adalah orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran cocok dengan firman dan sabda dan kemudian cara memahaminya benar walaupun individunya walaupun orang-orangnya jumlahnya sedikit itulah yang namanya jamaatul muslimin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mudahan bermanfaat salah dan khilaf saya mohon maaf dan kaidah yang kita pelajari pagi ini adalah bahwasanya al-haqqu laisa bil kathrah bahwasanya kebenaran bukan dengan jumlah, bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah.